Nah, janganlah kamu mengikuti apa yang kalian tidak tahu ilmunya tidak tahu ilmunya terus ikut gitu saja itu taklid taklid itu apa mengikuti tanpa mengetahui dasarnya dalilnya kenapa inna sam'a wal basara wal fuada karena sungguh pendengaran, penglihatan, pikiran kullu ulaika kana anhu mas'ula semuanya akan dimintai pertanggungjawaban wa qala ta'ala dan Allah berfirman ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun adid ma yalfidhu min qawlin tidak ada yang dilafatkan dari ucapkan tidak ada ucapan yang dilafatkan illa ladaihi kecuali ada di sisinya raqibun adid raqib dan adid artinya setiap ucapan manusia setiap lafaz itu Sesungguhnya dia selalu didampingi rokib dan atid. Itu ayatnya. Ada hal yang perlu dipahami sedikit di sini. Walatakfu salah salakabihi ilmun dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya itu dalil tidak boleh taklid tidak boleh asal ikut lalu bagaimana kalau orang itu sama sekali tidak tahu ilmunya kalau dia sama sekali tidak tahu ilmunya Dia tetap akan lebih selamat Ikut ulama Ikut ulama Dibandingkan dengan Jalan sendiri tanpa ilmu Karena itu lebih tersesat Atau ikut yang bukan ulama Karena itu Allah berfirman Fas'alu ahla zikri Ingkun jumlah la Maka tanyakan pada ahlu zikir. Ahlu zikir itu ahli Quran. Bukan ahli wirid. Zikir di situ artinya adalah Al-Quran Tanyakan pada ahli Quran Dan tidak ahli Quran kalau tidak ahli sunnah Kenapa? Karena Quran itu banyak yang global atau hampir semua khususnya di dalam masalah amalan maksudnya amalan di sini bukan bab keyakinan bab amalan anggota badan sholat zakat puasa haji akhlak semua yang berkaitan dengan amalan di dalam Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an itu global tidak bisa tanpa sunnah Nah, jadi dikatakan dia ahli Quran apabila ahli sunnah, apabila dia tidak ahli sunnah maka dia tidak ahli Quran. Nah, dan yang dimaksud dengan ahli itu sendiri bukan berarti hanya sekedar hafal dan tahu artinya. Itu tidak, tidak cukup dikatakan sebagai ahli Quran itu tahu ayatnya, tahu artinya. Kenapa? Karena istiqorohul ahkam atau istimbatul ahkam mengeluarkan hukum dari ayat atau dari hadis itu kalau nggak ngerti dasarnya tidak bisa karena itu diajarkan ilmu usul ilmu usul nah jadi itu dan pembahasan di dalam ilmu usul itu pembahasan yang sangat sangat penting sampai dikatakan orang yang nggak ngerti usul itu nggak ngerti fikih fikih itu yang dibahas adalah masalah hukum nah, dan kalau orang itu nggak ngerti fikih maka dia itu nggak ngerti Islam. Nah kalau dia baca ayat, baca hadis, nah, tapi gak, kalau dia nggak ngerti usul, nggak ngerti fikih tadi itu banyak salah. Kenapa? Ada nasih, ada mansuh. Itu dalam Al-Quran kalau dibaca. Ini dalam di surat An-Nisa tentang masalah wanita yang ditinggal mati itu ayatnya berdekatan jaraknya 6 ayat atau 5 atau 6 ayat tidak gitu. ayat yang pertama menjelaskan kalau wanita ditinggal mati oleh suami maka wajib menunggu 4 bulan 10 hari والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا dan yang meninggal di antara kalian dan ia meninggalkan istri maka istrinya wajib menunggu <clears throat> empat bulan sepuluh hari terus dilanjutkan beberapa ayat setelah itu kurang lebih enam ayat والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن anfusihinna والذين يتوفون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج dan kalian salah satu di antara kalian yang meninggal ya, intinya membahas masalah istrinya wajib untuk menunggu satu tahun dan selama satu tahun itu nafkahnya masih dari harta suami. Nah kalau orang itu tidak ngerti pembahasan tentang nasih dan mensuh dan itu dipelajarinya di ilmu usul nasih dan mensuh maka lo ini ayat babnya sama diperintah menunggu 4 bulan 10 hari dan ini eh, juga ayat diperintah menunggu satu tahun. Yang betul yang mana ini? Ini ayat tapi satu dengan yang lain berbeda. Nah, akhirnya tidak ngerti. Nah, nanti eh, ada mujmal, ada mufassar. Ya. Ada yang global, ada yang rinci. Ada yang mutlak, ada yang mukoyat ada yang mutlak-mutlak itu tidak diberi catatan apapun kalau mukoyat itu ada catatannya ada am, ada khos, ada yang umum, ada yang khusus. Nah, apabila semua itu terjadi dan akhirnya bertentangan, maka banyak yang mengira bahwa Al-Quran itu bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Padahal itu karena tidak ngerti ilmu usul. Nah itu tentang ilmu Karena itu Wala malai salah kabihi ilmu Kamu jangan mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya gitu. Apa maksudnya? Harus mengetahui ilmunya Karena al ilmu Ilmu itu adalah asasul amal Dasarnya amal Nah kalau Orang itu beramal harus punya dasarnya Yaitu ilmu Nah, terus apabila dia harus berbuat harus mengetahui hukumnya, tapi dia tidak tidak bisa sampai mengetahui ilmunya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli Quran apabila kamu tidak ngerti. Lah orang yang seperti ini maka harus punya prinsip Quran itu uh, Islam itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan apabila ia tidak ngerti tanya kepada yang ahli apabila tingkatannya di sini maka dia tidak boleh taklid buta dan dia tidak boleh taksub apa maksudnya tanya kalau bisa tanya apa bisa ditunjukkan dasarnya dengan begitu maka tidak taklid buta yang penting bapak bagaimana saya ikut Itu tidak boleh Meskipun orang tertentu dalam hal ini bisa Apa? Kalau orang itu eh, Orang tertentu itu orang yang apa? Itu ya? Yaitu orang yang tidak sampai pada tingkatan saya belajar Kenapa? Mungkin usianya sudah tua Mungkin belajar tidak bisa masuk Mungkin karena itu di samping usia sudah tua, kesibukannya tidak bisa ditinggal. Ya kalau itu tanya tadi itu. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka mutlak tidak boleh tak ta'asub. Tidak boleh tak ta'asub. Apa tak ta'asub itu? Pokoknya saya ikut itu, saya nggak mendengarkan atau nggak mau yang lain. Nah, dan ini adalah penyebab kerusakan yang sangat besar. Tak Ta'asub itu penyebab kerusakan yang sangat besar. Kenapa begitu? Karena karena lah nasihat itu tidak gampang diterima. Loh, saya sudah lama ikut talim sama dia, nggak pernah ada kayak gini-gini. Nah, jadi ada orang yang menyampaikan ilmu menyampaikan pembahasan masalah agama dalam hati muncul saya ikut taklim sama Ustaz A atau Ustaz B tidak pernah ada kayak gini kenapa makna seperti itu muncul dalam dirinya karena jiwa taasubnya tinggi yang jiwa taasubnya tinggi itu sudah pasti jiwa kembali kepada Quran dan Sunnah itu rendah ini sudah merupakan e, titik yang apabila yang satu berat maka yang satu ringan apabila yang satu memberat yang satu meringan kalau taksubnya tinggi berarti orang itu keinginan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah rendah kalau keinginan kembali kepada Quran dan Sunnah itu tinggi taksubnya rendah Nah, itu. nah karena itu meskipun dia bermajelis dengan ulama-ulama besar apabila ada anak muda pelajar bukan ulama menyampaikan masalah kok berbeda padahal dia bermajelis dengan ulama besar kok beda langsung pikirannya itu bukan bukan lah saya sama ulama nggak kayak gitu nggak gitu lebih apa kamu bicara begitu ada dalilnya nah itu yang muncul di dalam pikiran kamu berbicara begitu apa ada dalilnya nah dan ini sangat penting mulai masalah yang furu sampai masalah yang paling besar sampai masalah akidah yang berkaitan dengan pokok akidah itu seperti ini Nah jadi gitu. Masalah buruk di dalam di dalam masalah halal haram makanan, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah akhlak. Nah itu kalau orang itu jiwanya kembali kepada Quran dan Sunnah tinggi, maka kalau ada yang berbeda di dekatnya, padahal itu masalah agama, maka yang ditanya, yang muncul dalam hati itu adalah dalilnya apa? Itu yang muncul. Itu apabila jiwa tasuknya tinggi. Contoh di dalam masalah makanan. Ada yang berbicara. Kata itu halal. Kata, kata halal. Langsung gitu. Tidak pernah saya bermajelis sama ustadz-ustadz besar mengatakan kata itu halal. Nah jadi itu contoh gitu ya. Yang muncul itu kayak begitu Itu menunjukkan bahwa jiwa ta'asubnya tinggi Harusnya bagaimana? Tidak pakai harusnya Seandainya dia tidak ta'asub Maka eh, kata kok halal apa ada dalilnya Harusnya begitu yang muncul dalam hadir itu, Kenapa? Karena halal haram bagi yang sudah taklim itu adalah ayat atau hadis. Nah, jadi itu. Baru-baru ini ada WA ada masuk. Ustadz-ustadz besar, doktor apa itu mengatakan bahwa pesan makanan ke Gojek itu riba. Lah kalau kayak gitu itu nggak diawali dengan pertanyaan dulu gak ada masalah gitu ya. Tapi pertanyaan dulu uh, eh, pesan makanan di di restoran atau di apa itu lewat gojek itu gimana kan? Ya enggak apa-apa pesan. Kenapa? Pesan kok Dengarkan bagaimana Katanya riba Apanya yang riba? Lalu dia oh, Kalau kayak gitu penjelasannya Maka tidak riba gitu. Nah itu riba itu begini dan begini. Dokter ini mengatakan riba, dokter ini mengatakan riba. Riba itu dasarnya bukan dokter, riba itu ayatnya ada atau hadisnya ada apa enggak. Nah itu. Nah kalau anda menjumpai ada orang yang menurut anda orang biasa mengatakan berbeda, apa kamu ada dalilnya? Kalau sama-sama tidak ada dalilnya Ikut yang lebih tinggi Lebih mudah selamat Daripada ikut yang rendah Harusnya begitu Adapun apabila ada dalilnya gitu. Kalau anda jelas-jelas tahu Ini ayat Atau ini hadis meskipun itu fatwa sahabat tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena sudah ada ayat atau hadis. Nah, jadi itu. Nah, itu perlu untuk diperhatikan dan kalau yang disebut sahabat seperti ini mungkin karena dia bukan ustadz atau bukan ulama baca oh ada sahabat kayak begini tapi belum tahu yang lain kayak nasih dan mansuh kayak am khos kayak mujmal mubayan tadi itu belum tahu baru baca satu terus sahabat kayak gini terus ada yang menunjukkan sahabat kayak begini saya baca ditunjukkan loh yang kamu baca ini kan baru satu belum tahu yang kedua yang ketiga lalu bagaimana tatkala dipertemukan nah jadi itu ada yang datang ke sahabat minta fatwa. Tadi malam saya minum air susu istri saya, bagaimana? Bagaimana ini? Kenapa? Karena kan ada ibu roto ibu susuan gitu ya. Kalau gitu berarti fasah pernikahannya dan dia jadi umur doa. Akhirnya ketemu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kemudian menanyakan cerita bahwa dia sudah gitu terus jawabannya kayak gini Ibnu Mas'ud radhiyallahu menjawab dolal tu ilan kalau saya berfatwa begitu maka saya tersesat Nah itu sesungguhnya rodoah yang menjadi ibu susuan itu adalah kobelan fitom sebelum disapi. Nah jadi itu. Jadi rondo yang jadi ibu susuan itu sebelum disapi. Nah setelah dipelajari dengan lengkap di dalam fikih, ya. nah kalau orang tadi itu baru baca yang satu itu, ya. lo sahabat berfatwa begitu. Eh, tidak semua sahabat itu ulama. Nah, dan ini di awal, ini di awal. Ya. Nah, setelah itu ah, kalau tokoh-tokoh seperti itu masih ada, kamu jangan sekali-kali tanya kepada saya dan dipahami dan sahabat yang seperti saya. Nah, jadi seperti itu. Kembali bahwa taksub itu adalah musuh dari keimanan atau dari jiwa orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau jiwanya kembali kepada Quran dan Sunnah tinggi, maka jiwa taksubnya itu pasti rendah. Kalau taksubnya itu tinggi, sadar apa enggak, maka jiwa kembali kepada Quran dan sunnahnya lemah. Ini seperti itu. Tadi kita contohkan di dalam masalah makanan, di dalam masalah ibadah misalnya. Eh, yang gampang-gampang saja, sholat misalnya. Turun dari sujud tangan dulu atau lutut dulu. Nah itu ya. Sami Allah liman hamidah berdekap atau eh, menjulurkan tangannya tahiyat yang sholat itu dua rakaat tawarruk atau istirosh dan banyak hal gitu. Ya. Nah, sesungguhnya ada orang yang hanya ikut gitu saja dan di dalam hatinya tidak kepingin tahu itu kok gitu ini kok begini tidak begitu dan ada orang yang di dalam hatinya Ustaz itu begini, Ustaz itu begini. Nah jadi itu untuk menunjukkan itu ketidakcocokannya dengan dengan yang lain. Nah itu sadar atau tidak menunjukkan bahwa jiwa ta'asubnya tinggi. Nah itu ada kisah kisah yang saya alami nyata gitu ya. Dulu salah satu sama A itu ini sudah lama, sudah mungkin sudah 10 tahun. Kita ngaji di sini ini sudah 16 tahun. Mungkin kurang lebih mungkin sudah lebih dari 10 tahun gitu ya. Itu ada yang puasa hari Sabtu, puasa Arafah hari Sabtu atau Arafah itu jatuh pada hari Sabtu dan ketemu kurang lebih antara jam 7 jam 8 dia kok makan nah, ini kan waktunya hari Arafah besok kan itu lah nah akhirnya saya tanya lo udah puasa tadi pagi saya sahur begitu saya tahu bahwa ini begitu sadar hari Sabtu saya batalkan ada pembahasan tidak ada puasa sunnah hari Sabtu ada pembahasan kayak gitu tapi bukan itu pelajaran atau ibroh yang kita ambil di sini, tapi jiwa ta'asub tadi Jiwa ta'asub ya. Nah, jadi e, begitu saya sadar bahwa hari Sabtu saya makan. Nah, dari itu. Lah, kamu tadi waktu niat puasa itu sahur itu puasa hari Sabtu apa puasa Arafah? Puasa Arafah niatnya ya. Ya kalau gitu berarti kamu batalkan yang kamu batalkan itu puasa Arafah. Kamu batalkan puasa hari Sabtu apa batalkan puasa Arafah? Batalkan. kan ya. Bukan itu babnya, tapi babnya apa ada dalilnya puasa hari Sabtu itu apa ada dalilnya tidak boleh puasa hari itu itu babnya itu ya tapi bahasa saya itu kamu yang kamu batalkan itu bukan puasa hari Sabtu tapi yang kamu batalkan itu puasa Arafah spontan menyebutkan satu Ustaz besar Ustaz ini tidak ada puasa hari Sabtu kecuali wajib Ustaz ini tidak ada Ustaz ini tidak ada lah kalau Rasulullah puasa hari Sabtu lah kalau Abu Bakar Umar puasa hari Sabtu bagaimana Nah, jadi harusnya jangan Ustadz ini begini, Ustadz ini begini, harusnya jangan gitu. Kalau Anda mendapatkan pelajaran tidak ada puasa sunnah hari Sabtu, lalu ada yang menyampaikan mana dalilnya, harusnya begitu. Bukan taasubnya kepada Ustadz yang muncul, tapi munculkan jiwa beragama itu mana ayatnya, mana hadisnya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, kemudian ayat yang kedua, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid tidak ada yang ia lafadkan dari ucapan, dari ucapan maksudnya setiap lafad yang ia ucapkan arti bebasnya begitu illa ladaihi raqibun kalau diawali dengan tidak maka berikutnya adalah kecuali tapi kalau mengartikannya setiap lafad yang ia ucapkan maka berikutnya adalah pasti jadi penafian setelah itu pengecualian itu maknanya adalah penetapan dan penetapannya sangat kuat nggak sekedar penetapan biasa jadi eh, ucapan yang diucapkan itu akan ada catatannya di rokib dan di atib itu ucapan biasa tapi bagaimana supaya ucapan ini menjadi sangat kuat setiap ucapan pasti ada setiap lafaz yang ia ucapkan pasti ada catatannya di rogib atau di hati. Lah itu lebih kuat. Nah itu aslinya adalah nafi kemudian ja'al istisna penafian setelah itu didatangkan pengecualian ma yalfizu tidak ada yang ia lafadkan min kaulin dari satu ucapan pun illa kecuali ladaihi rokibun adid ada di sisinya rokib atau adid Nah ini adalah sangat kuat. Seperti Allahu ilahun Allah itu adalah ilah Itu kalimat biasa Tapi kalau la ilaha illallah Nah itu penekanan dengan sangat kuat jadi la ilaha tidak ada ilah yang hak illallah kecuali Allah. Nah jadi itu karena itu e, ini adalah uslub di dalam bahasa bagaimana supaya bahasa itu lebih kuat dan apakah kalau babnya atau permasalahannya biasa itu dibutuhkan uslub seperti ini. Nah, itu dibutuhkan apa enggak? Apa setiap uslub, setiap kalimat itu harus pakai bahasa yang sangat kuat? Nah, ya. Jadi bahasa yang bagus itu adalah bahasa yang sesuai dengan akal yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara itu anak SD, anak MI, maka bahasa yang bagus itu adalah yang sesuai dengan kemampuan akalnya. Tapi kalau bahasanya para dokter itu yang paling bagus ya bahasa tingkat tingkat mereka seperti itu. Nah, dan luar biasa kalau bahasa itu dulu ada tokoh bahasa dari Mesir ya itu pertama kali masuk ke guru dosen baru datang terus dia dari Mesir. Nah, dan itu salah satu salah satu cara supaya guru itu betul-betul diperlihat di, diperhatikan betul-betul supaya diperhatikan bagaimana menunjukkan bahwa kalian itu jangan sombong jangan merasa sudah belajar lalu sombong nah itu akhirnya pertama kali masuk nah dokter yang ahli bahasa ini memulai dengan mukadimah kira-kira kalau ditulis itu mungkin satu muka atau dua muka gitu ya kita tidak ada yang paham bahasanya itu terlalu tinggi gitu setelah itu terus berhenti terus hal tahamu nasyai'a ya, apa ada yang kalian pahami dari mukadimah pertemuan pertama tadi itu jadi semacam perkenalan terus eh, yang akan kita pelajari itu adalah pelajaran kayak begini tapi dikasih mukadimah dengan bahasa yang tinggi itu apa kalian paham semua atau hampir semua yang mengatakan kita nggak paham. Nanti kalau kita pelajarannya kayak gini, bahasanya kayak gitu, kita nggak akan paham. Akhirnya dia mengatakan bahwa e, sesungguhnya orang yang punya ilmu tinggi di atasnya masih ada yang lebih tinggi lagi. Wa ilmin alim dan di atas orang yang punya ilmu ada lagi yang lebih tinggi ilmunya dan ini firman Allah SWT untuk menasehati supaya orang itu tidak sombong karena ilmunya tinggi sesungguhnya ilmumu itu masih rendah ilmumu tinggi karena yang kamu lihat itu orang-orang yang rendah iya. nah jadi itu nah sebagai contoh konkret kita ngomong biasa, nggak pakai persiapan, nggak pakai gitu, kalian tidak tidak paham <laughs> gitu. Nah karena itu harus belajar dan harus punya jiwa tawadu, harus punya jiwa tawadu merendah. Gitu. Sesungguhnya dengan jiwa tawadu itu ilmu akan mudah masuk. Tapi kalau orang itu sombong, ilmu itu tidak gampang masuk. Kelihatannya saja ilmunya tinggi, tapi tidak membawa asar rasa dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan al ilmu al khauf. Ilmu itu adalah yang berakar menjadi orang yang berjiwa takut kepada Allah. Nah, jadi itu. Nah, lah di sini majal fi min qaulin illa ladaihi raqibun adid. Tidak ada satu lafaz pun yang ia ucapkan kecuali gitu, di sisinya adalah raqib dan adid. Ini juga kalau kita sudah paham berarti ilmu itu sudah masuk, tapi ilmu yang sesungguhnya itu adalah yang menjadikan kita itu takut kepada Allah SWT. Nah kita ngomong apa ini lisan ini gitu, Sesungguhnya semuanya ada catatannya Kalau orang itu tidak punya jiwa takut kepada Allah merasa bahwa dia itu orang yang tinggi derajatnya, merasa dia itu orang yang baik, akhirnya jadi orang yang sombong. Tapi kalau orang itu dengan ilmunya menjadi takut kepada Allah, akhirnya dia banyak beristighfar dan banyak bertaubat dan akhirnya merasa bahwa yang diketahui itu masih sedikit. Nah, asyarah, kolal mu'alif An-Nawawi rahimahullah fi kitab Riyadhus Shalihin bab tahrimil kadhibi. Imam Nawawi menuliskan bab haramnya berdusta. Al-kadhibu huwa al insana bi khilafil waqi. Yang dimaksud dengan dusta adalah berbicara yang tidak sesuai kenyataan. Bicara tidak sesuai dengan kenyataan itu adalah dusta. Fayaqulu hasala kadza wahwa kali terjadi begini tapi dia itu dusta aukola fulan kata atau dia berkata fulan itu begini padahal enggak maka itu adalah dusta wa ma'asbah dalika nah idzan al kadhibu al ikhbaru bi khilafil nah, berarti dusta itu adalah berbicara atau menghabarkan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wa'lam annal kadhiba anwa. Ketahuilah dusta itu ada macamnya. Al awal al kadhibu 'ala Allahi wa rasuli Yang pertama adalah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Al-Kadhibu Alallahi wa Rasuli Atas Allah dan Rasulnya Ngartikannya atas nama Kenapa? Karena orang itu tidak bisa mendustai Allah Tidak bisa mendustai Rasul setelah Rasul, setelah Rasul meninggal Karena itu maknanya di sini bukan Dusta kepada Allah Dusta kepada Rasul Tapi dusta atas nama Allah dan Rasul Apa mungkin dusta kepada Allah maksudnya mendustai Allah ada ayat seperti itu yaitu orang munafik ya, itu ketika menyatakan dirinya beriman tampil seperti orang yang beriman melakukan seperti amal ibadahnya orang yang beriman itu sesungguhnya menipu Allah dan menipu Rasulnya dan menipu itu juga dusta ya yukhati'una Allah والذين amanu وما ma yakhta'una illa anfusahum wa nah jadi itu tapi eh, pada dasarnya orang munafik itu tidak langsung di dalam jiwanya, di dalam pikirannya dusta kepada Allah. Tidak begitu. Nah, karena itu mengartikannya di dalam bab seperti ini bukan dusta kepada Allah tapi dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Wa anwa il dan ini adalah macam dusta yang paling besar Di ta'ala faman mimman Siapa orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah? Liudillan nasa ilmin sehingga Manusia itu tersesat tanpa ilmu. Kenapa? Karena yang ia dengar tadi itu ternyata dusta atas nama Allah. Nah, liudillan ilmin. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Sungguh Allah tidak memberi daya pada orang yang zalim. Walamu fi qawlihi liudillan nasa ghairi ilmin. Lam yang ada di dalam lafad liyudillan nasa bighairi ilmin sehingga manusia tersesat karena tanpa ilmu kenapa yang dipegang adalah dusta tadi itu iya. nah lam di sini lamul akibah adalah lam akibat ya. walai setelah mutalil dan bukan lam e, tujuan apa maksudnya? Maksudnya lam yang kayak begini kalau orang itu nggak belajar dengan dalam itu mengira lamnya lam taklim, lam, lam tujuan. Siapa orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah supaya manusia tersesat? Nah, kalau diartikan lam di sini itu supaya berarti lamnya lam taklim, gitu ya. Ini bukan lam taklim. Kalau lam taklillah berarti orang yang berdosa atas nama Allah yang masuk di sini hanya yang bertujuan supaya orang-orang tersesat. Banyak tokoh-tokoh dan bahkan hampir semua tokoh-tokoh kesesatan itu tidak menginginkan manusia tersesat, tapi yang diinginkan adalah keuntungan pribadi. Seandainya ada jalan umatnya itu tidak tersesat, akan dibawa tidak tersesat. Tapi tujuannya bukan menyesatkan umat, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga dia berbicara dusta atas nama Allah. Tapi kalau di sini lamnya lam akibah masuk dia. Dan di sini lamnya lam akibah. Lamnya lam akibat. Siapa orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah? Akibatnya manusia tersesat tanpa ilmu. Nanti banyak ayatnya. Contohnya apa? Ini ibadah. Padahal itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Nah, akhirnya tokohnya diikuti, kan gitu ya. Pengikutnya berpegang dengan ilmu apa berpegang dengan ucapannya tokoh? Dengan ucapannya. Tokohnya tadi itu tujuannya supaya um- pengikutnya tersesat apa enggak? Enggak, enggak ada tokoh kepingin pengikutnya supaya tersesat itu. Lah kenapa begitu? Untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi. Dan itu ternyata buktinya banyak. Loh, kalau ini disampaikan ya mereka buyar, Pak. Gak jadi ikut. Ya saya nggak dipakai lagi. Nah, itu itu ternyata sekarang ini sudah banyak kita ketahui dari lisan orang-orang. Nah, lo ya kalau sudah mulai dekat terus ketemu, mohon maaf pak ya, kalau bapak menurut memahami kayak gini itu bagaimana sih? Ya tahu lah pak, tapi kalau gini disampaikan di jamaah kita ya buyar mereka, buyar nggak jadi ikut lagi gitu. Nah jadi itu. Oh, kalau gitu ya lain. Urusannya lain kalau gitu gitu. Bukan tidak tahu tapi itu. Nah itu faktnya. Nah karena itu siapa orang yang lebih tersesat dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah sehingga atau akibatnya sama ya akibatnya manusia itu tersesat tanpa ilmu. Kenapa? Yang dipegang bukan ilmu, tapi yang berpegang adalah orang yang berkata, ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Nah itu ayatnya banyak di dalam surat Saba. Allah Subhanahu berfirman, "Wa qala alladziina istut'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin." Ini awal ayatnya tatkala mereka sudah dihadapkan di neraka mau dijerumuskan dalam neraka mereka berkata kepada tokoh-tokohnya eh, laula antum lakun namun pengikut-pengikut yang berkata pada tokohnya seandainya tidak karena kalian sungguh kami akan jadi orang yang beriman dengan benar apa faedah yang diambil di sini pengikut itu maunya beriman dengan benar Tapi tidak berpegangan dengan ilmu Berpegangnya adalah dengan tokohnya Tokohnya untuk mendapatkan kepentingan Berdusta atas nama Allah itu di lembaran akhir surat Al-Ahzab sudah di neraka mereka ber, berkata berkata kepada Allah ber, mengadu kepada Allah Rabbana innana atokna sajatana wa kubaro'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan kami, sungguh kami mentaati sayid-sayid kami, pembesar-pembesar kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Apa yang diambil pelajaran di sini? Di antaranya pengikut-pengikut itu taat tujuannya bukan untuk tersesat Tujuannya taat pada sayyid Taat pada tokoh itu supaya apa? baik Ternyata mereka ya Allah menyesatkan kami dari jalanmu Rabbana atihim di'faini minal ardi Ya Allah azab tokoh-tokoh atau saya-saya ini dengan yang berlipat Nah dari itu Nah Adapun berkaitan dengan bab kita ya, Tidak boleh taklid tidak boleh taksub, tidak boleh taklid buta, tidak boleh taksub dan apabila sudah mulai berbicara tidak boleh dusta atas nama Allah. Sesungguhnya dusta atas nama Allah itu adalah tingkatan dosa yang paling besar. Sedikit dulu nggak apa-apa karena waktunya juga sudah habis. Ini ada pertanyaan, Ustaz bagaimana hukum pekerja di perusahaan yang menyewakan dan menjual peralatan ke bank? menyewakan dan menjual peralatan ke bank. Bekerja di perusahaan, perusahaan ini menjual barang ke bank atau menyewakan peralatan ke bank. Ya. Kenapa kok pertanyaannya nggak yang berkaitan dengan bab kita? Nggak apa-apa. Apabila bisa menghindar sudah pasti menghindar itu lebih baik. Apabila tidak bisa menghindar, hukum asal kerja di perusahaan itu tidak haram. Kenapa? Karena itu kalau yang dijual atau yang disewakan ini halal, sesungguhnya pada dasarnya dia bekerja di tempat yang halal. Gitu. Sekarang kalau Anda buka warung atau restoran, ternyata yang datang membeli itu ini orang kafir, ini eh, orang yang tidak sholat, datang untuk makan ya. Yang Anda jual nasi atau makanan lalu kamu jual pada orang kafir Kamu jual pada orang yang gak sholat Itu orangnya makan riba masuk makan gitu. kamu bukan bertransaksi riba kamu jual makanan nah meskipun begitu itu berbeda berkahnya dengan apabila yang kamu jual itu orang-orang yang berjalan di atas Quran dan Sunnah semua. Nah, dari itu. Jadi beda berkahnya berjualan kepada orang kafir dengan berjualan kepada orang Islam yang komitmen dengan Islamnya. Tapi orang kafir beli barang atau kita beli barang di orang kafir itu tidak haram. Nah, nah, lah kalau tidak haram kan tidak apa-apa. Eh, ya nggak apa-apa. Tapi yang lebih baik apabila bisa menghindar, menghindar. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kalau Anda beli, ini beli beras 25 kilo. Gitu. Eh, ini jualan beras satu sak 25 kilo, ini, ini juga 25 kilo. Ini juga jualan. Yang ini orang Islam yang Masya Allah aktif gitu, jalannya mengikuti Quran dan Sunnah yang ini orang kafir yang itu Islam tapi masya Allah tidak karu-karuan gitu sholat apa enggak nggak ketahuan gitu. Nah itu iya. Nah sama-sama kita beli bagus yang mana beli di orang yang baik <laughs> kan bagus beli di orang yang baik loh nah kalau bisa menghindar itu lebih baik nah tapi kalau nggak bisa menghindar akhirnya beli beras di orang kafir atau di orang Islam tapi masya Allah sebentar-sebentar berantem dengan orang Islam yang lain kita beli beras di situ itu hukum asalnya tidak haram tapi semua-semua yang dekat dengan yang tidak baik itu sesungguhnya semakin jauh dari ketakwaan, semua-semua yang dekat dengan kebaikan itu